insyaallah dalam hari yang terakhir dan beliau insyaallah taala pada hari ini akan menyelesaikan nah, isi daripada risalah dua imam ini Anam Abi Zur'ah dan Abi Hatim rahmatullah taala alaihima adapun jika tersisa enam atau ada yang kurang insya Allah akan disempurnakan dan dilengkapi besok uh, ba'dal fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم رحمه الله تعالى والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق من الإيمان باليوم الآخر الإيمان الإيمان بالميزان وأن له كفتين حقيقتين حقيقيتين حسيتين مشاهدتين يوم القيامة يوزن بها يوزن بهما أو يوزن بهذا الميزان مثاقيل الذر قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمهما صغر العمل فإنه يؤتى به يوم القيامة ويوزن قال تعالى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال تعالى والوزن يومئذ الحق وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وغيرها من الآيات الدالة على إثبات الميزان وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده Maka Al-Imam Abu Zur'a dan Abu Hadim Razi rahmatullah taala alaihima wal mizanu lahu kifatan yuzanu fi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun dan timbangan yang mempunyai dua neraca digunakan untuk menimbang amalan-amalan para hamba baik yang berupa amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan adalah perkara yang hak. Berkata Syekh Abdullah Ta'ala wa saddada Dan di antara keimanan kepada hari akhir adalah beriman terhadap timbangan kelak di hari kiamat yang mempunyai dua neraca bahwa timbangan itu adalah dalam adalah sesuai dengan hakikatnya nah mempunyai dua neraca yang hakiki yang bisa dilihat nah, dan disaksikan kelak di hari kiamat dengan timbangan itu nah, ditimbang segala daripada sesuatu walaupun dia adalah seberat daripada semut kecil yang berwarna hitam Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang seberat semut hitam yang kecil sekalipun dari kebaikan pasti dia akan melihatnya Sebagaimana barang siapa yang beramal dengan seberat daripada semut hitam yang kecil dari kejelekan pasti dia akan melihatnya. Sekecil apapun dari suatu ham, ha, amalan, seorang hamba akan datangkan kelak dari kiamat. Nah, untuk ditimbang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam tentang nasihat Luqman kepada putranya, "Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis sama ya aw fil ardi ya'timi Allah wahai putraku ketahuilah sungguhnya walaupun di sana ada amalan seberat daripada biji sawi atau biji jenis daripada sayuran sawi nah yang ada di dan padang pasir ataupun di langit ataupun di bumi pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya dan Allah Subhanahu wa taala akan menimbangnya kelak dari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal waznu yauma idinil haqq. Timbangan pada hari ini pada hari kiamat adalah perkara yang hak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah dan kami letakkan dalam timbangan-timbangan keadilan kelak dari kiamat yang dalam rangka untuk menimbang amalan para hamba. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang penetapan mizan dari Allah Subhanahu wa taala. dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kalimatan khafifatan ala lisan, qilatan fil mizan, habibatan ila rahman subhanallah alazim subhanallah bihamdi. Dua kalimat yang ringan, dua kalimat yang ringan. nam untuk lisan mengucapkannya dan dia berat pada timbangan dan dia adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah alazim subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد الرابع صفحة اثنين وثلاثمائة عن الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان يعني هل الميزان حقيقي حسي أم أنه معنوي المقصود منه العدل فأجاب الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة انتهى كلامه Ditanya Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu' Fatawa jilid yang keempat halaman yang ke-302 yang beliau tentang mizan apakah dia hanyalah nam ibarat dari keadilan Allah Subhanahu wa taala ataukah dia adalah mizan yang punya dua neraca kata beliau menjawab bahwa mizan tersebut adalah mizan yang hakiki bukan maknawi yang maknanya adalah adil akan tapi dia adalah mizan yang hakiki digunakan untuk menimbang daripada amalan hamba nah sebagaimana ditunjukkan dalilnya dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع الكريم لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وتعالى لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه انتهى من شرح الطحاوية لابن أبي العز صفحة 19 و400 Aduhai, betapa meruginya orang yang mereka itu menafikan keberadaan dari mizan kelak dari kiamat sebagaimana dikhabarkan oleh syariat hanya karena nah, tersembunyinya tersembunyikan pada dirinya hikmah daripada mizan tersebut. Kalaulah bukan, nah, atau mereka mengatakan bahwa sungguhnya tidak butuh kepada mizan ini kecuali orang-orang yang dia nah, para penjual sayur atau para penjual kacang-kacangan nah, dan yang semisalnya. Sungguh dengan ucapan itu mereka adalah orang yang paling berhak untuk tidak ditegakkan padanya hari kiamat timbangan amalannya yakni nah maksudnya adalah mereka adalah orang kafir dengan ucapan tersebut karena menafikan daripada mizan yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan nah, di antara hikmah ah, daripada adanya mizan ini adalah penampakan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada di sana seorang pun yang paling cinta kepada pemberian udur dan kepada hamba-hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi dan yang lainnya daripada ah, hikmah-hikmah yang tidak ah, kita ketahui tenundah itu adalah enam perkara yang sudah mengharuskan kita untuk beriman kepada mizan Nah, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. والذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء كما دلت عليه النصوص الأول الأعمال فقد ثبت أنها <clears throat> تجسم وتوزن في الميزان كما في حديث أبي هريرة السابق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان Dan yang akan ditimbang kelak dari kiamat itu ada tiga perkara sebagaimana ditunjukkan dalil-dalil dalil-dalilnya. Yang pertama adalah amalan amalan hamba sebagaimana telah datang dan telah sabit bahwa sungguhnya amalan-amalan tersebut dan kelak akan ditimbang di atas mizan tersebut Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, "Nam kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan." Dua kalimat yang dia ringan untuk lisan mengucapkannya dan berat pada timbangan amal. في حديث أبي مالك الأشعري كما في صحيح مسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان وفي رواية التسبيح والتكبير Dan dalam hadis Malik al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda walhamdulillahi tamlaul mizan dan kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang memenuhi timbangan amal. Dalam riwayat yang lainnya at-tasbih wa takbir yakni kalimat zikir subhanallah dan Allahu akbar adalah dua kalimat yang akan memenuhi mizan atau timbangan amal seseorang. الثاني صحف الأعمال كما جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصر فيقول الله أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا فيقول ألك عذر ألك حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل بسم الله شيء Yang kedua dari perkara yang ditimbang kelak dari kiamat adalah catatan amal seorang hamba sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullah taala alaihi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan salah seorang laki-laki dari umatku nah, di hadapan seluruh para makhluknya kelak dari kiamat dibentangkan untuknya 99 catatan amalannya yang setiap satu catatan amal tersebut dalam Panjangnya adalah sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beliau atau Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Apakah engkau mengingkari catatan-catatan amalan ha, kejelekan yang engkau lakukan ini dan engkau mengingkari daripada catatan para malaikat yang menulis yang menulis amalanmu?" Maka orang ini berkata, "Tidak, ya Rabb." Kemudian Allah berkata, apakah engkau punya udur? Nah, kenapa melakukan amalan-amalan kejelekan tersebut kata atau engkau mempunyai enam kebaikan kata orang ini tidak wahai Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya bahkan ia engkau mempunyai kebaikan di sisiku. Nah, satu kebaikan dan engkau tidak akan pernah dizalimi pada hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kepadanya satu kartu catatan amal yang berisi syahadah Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kemudian diletakkan bitaqah tersebut atau kartu catatan amalan tauhid yang dipunyai oleh orang ini pada satu neraca kemudian neraca yang lainnya adalah catatan 99 amalan kejelekannya kemudian didapati bahwa sungguhnya nah catatan pada kartu tauhidnya tersebut lebih berat daripada catatan kejelekannya sehingga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. النوع الثالث العامل العامل نفسه يوزن يوم القيامة كما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وأيضا جاء في البخاري في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من أحد والذي نفسي بيده له ما يعني ساقيه أثقل في الميزان من أحد قال الشيخ العلامة المجدد عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى الجمع بين النصوص الوارده في وزن الاعمال والعاملين والصحائف انه لا منافاه بينها فالجميع يوزن فالجميع يوزن ولكن الاعتبار ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفه شرح العقيدة الواسطية صفحة 76 Yang ketiga dari perkara yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah al-amil nafsu. yakni orang yang beramal itu sendiri. Manusianya itu sendiri. Kelak akan ditimbang pada hari kiamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna orang-orang kafir maka tidak kami tegakkan untuknya pada hari kiamat timbangannya dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innahu la ya'ti la la innahu la birrajul al-'azim samin yaumal qiyamah la yazina la yazina indallah janaha ba'ullah Sungguhnya akan datangkan kelak seorang laki-laki yang besar, ngam dan gemuk pada hari kiamat. kan tapi dia tidak mempunyai berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, nama lebih daripada sayap mu. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata, bacalah jika kalian ingin fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegakkan bagi orang-orang kafir pada hari kiamat tersebut timbangannya. Dari nah, diriwayatkan dari Imam Bukhari pada kitab Adabul Mufrad, nah ketika para sahabat eh, radhiyallahu taala anhum mereka tertawa melihat kecilnya dari betis Abdullah bin Mas'ud eh, radhiyallahu taala anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqal fil mizan min Uhud." Demi jiwaku yang ada di tangannya, yakni demi Allah. Sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil-kecil tersebut lebih berat di timbangan kelak dari kiamat enam daripada enam gunung Uhud. Berkata Al-Allamah Al-Mujaddid <clears throat> Al-Imam Abdul Aziz bin Bas, rahmatullah taala alaihi bahwa yang nah, al-jam'u bainan nusus al-waridah nah pengumpulan makna-makna daripada dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya timbangan bagi amalan kemudian uh, timbangan bagi orang-orang yang beramal demikian juga uh, timbangan kepada catatan-catatan amal Nah, itu semuanya adalah uh, tidak ada pertentangan uh, di antara perkara-perkara tersebut. Nah, semuanya akan ditimbang. Nah, baik yang baik amalannya ataukah nah, pelakunya ataukah catatan amalannya. Akan tapi nah, dalam masalah berat ataupun ringannya uh, suatu uh, timbangan itu adalah bergantung kepada amalan seseorang nam itu sendiri, bukan nam dat daripada orang yang ditimbang atau catatan amalan itu. Tidak bermanfaat di sana. Nam orang yang di eh, orang yang dia uh, ditimbang demikian juga catatan amalannya kalau nam amalan-amalan dia adalah amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan kufur ah, dan dalam amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Bisa dirujuk pada kitab Syarah Akidah Tahawiyah pada halaman uh, 71 yang ditulis oleh الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وهل هذا الميزان ميزان واحد أم متعدد قولان لأهل العلم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأكثر يعني من العلماء على أنه ميزان واحد وإنما جمع كما قال تعالى ونضع الموازين وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه انتهى كلامه رحمه الله إذن الأقرب أن الميزان واحد ويوزن فيه السعداء كما مر والأشقياء السعداء وإن كانت حسناتهم راجحة لإظهار شرفهم على رؤوس الأشهاد والتنويه بسعادتهم وفلاحهم ونجاتهم يوم القيامة وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم لإظهار شقاوتهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد قاله ابن كثير رحمه الله Permasalahan berikutnya adalah apakah timbangan itu telah yang digunakan untuk menimbang amalan seorang hamba jumlahnya satu ataukah dia jumlahnya banyak? Ada dua pendapat dari para ulama dalam permasalahan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam al hafid Ibnu rahimahullah taala bahwa kebanyakan para ulama mereka menyatakan bahwa mizan tersebut adalah mizan yang jumlahnya hanya satu. Hanya saja dalam nah, dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tidaklah menyebutkan mizan kecuali dengan lafaz jama. Naam. Hal yang demikian berdasarkan penyebutan itu adalah berdasarkan jumlah daripada amalan yang sering ditimbang ha pada timbangan tersebut. Oleh karena itu dari sini diketahui bahwa sungguhnya pendapat yang rajin dalam permasalahan ini adalah mizan tersebut dia hanya satu, dan tidak berjumlah banyak. Dan akan ditimbang kelak di timbangan tersebut baik orang yang dia berbahagia selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukminin ataupun orang-orang yang celaka dari kalangan orang-orang kafir. Adapun enam orang-orang yang mereka bahagia dan sukses enam dari kalangan kaum mukminin di hari kiamat ditimbang amalannya dalam rangka sebagai persaksian kepada umat manusia atas kesuksesan dan kebahagiaan yang telah dia raih dengan amalan-amalan solehnya dalam kehidupan dunia adapun orang-orang kafir walaupun nah mereka tidak punya amalan yang bisa untuk ditimbang nah wa, nah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menimbangnya dalam rangka untuk menunjukkan kepada makhluk dan hamba umat manusia tentang kecelakaan dan kebinasaan dia dan tentang kejelekan kejelekan amalannya sebagaimana dinukil ah, dari Al-Imam Nukathir rahimahullah taala وقال رحمه الله والحوض المكرم المكرم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق ومن الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالحوض الذي كرم الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم الإيمان بها قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فجعل أخص صفاتهم الإيمان بالغيب والإيمان بالحوض يعرفه القاصي والداني حتى العجائز حتى عجائز أهل الإسلام يعرفن الحوض الصغير والكبير والذكر والأنثى يعرف الحوض ولهذا جاء في مسند أحمد وعند ابن أبي عاصم بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني في ظلال الجنة عن أنس بن مالك أن عبيد الله بن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك أنكر الحوض فبلغ ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال أما والله لأسؤنه غدا فقال له ما أنكرتم من الحوض فقال عبيد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكره قال نعم ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتعجب ممن يشكك بالحوض أو يشك فيه إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى العجائز يسألنا الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه عليه الصلاة والسلام فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به انتهى كلام من الشريعة berkata Al-Imam Abu Hadim dan Imam Abu Zur'ah Razi rahmatullah taala alaihima Pada akidah Sunnah wal Jamaah berikutnya wal hawdu al mukarramu bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun dan telaga yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang hak. Berkata Syekh Hafidhullah Ta'ala Wasaddadah Dan diantara iman kepada Allah dan hari akhir adalah Beriman kepada telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang merupakan enam salah satu dari perkara-perkara yang gaib Yang enam Wajib bagi seorang muslim untuk beriman Dengan perkara-perkara gaib itu Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum mukminin. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. alladziina yu'minuuna bil ghaibi ila akhiril ayah. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yani Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Dia adalah petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa Siapa mereka adalah orang-orang yang mereka beriman kepada enam perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala enam menyebutkan di antara perkara yang khusus nah, yang merupakan sifatnya orang-orang yang beriman adalah keimanan mereka terhadap perkara yang gaib. Khawfiddin rahimani wa rahmakumullah jami'a. Sungguhnya iman nah, terhadap tenaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang diketahui oleh e, kebanyakan kaum muslimin baik yang kecil ataupun yang e, besar baik laki-laki atau yang muda baik e, baik laki-laki atau yang wanita baik tua ataupun yang muda Nah, telah meriwayatkan Al Imam Bukhari. Nah, ada juga Al Imam Abi Asim Nah, dalam riwayat yang telah disahihkan oleh sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar demikian juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dilalil Jannah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Ibaitullah bin Ziyad nah, salah seorang pejabat dari Nah, dinasti Bani Umayyah yang beliau dikenal dengan keterimannya Pernah disebutkan di sisinya tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengingkarinya. Sampai berita tersebut kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mendatanginya dan berkata kepadanya, ha, kepada Abdullah Ubaidillah bin Ziyad tersebut. Ha, kenapa engkau mengingkari al-haud? Kata Ubaidillah bin Ziyad, Hal kepada Anas, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, menyebutkan tentang haud itu? Nah, kata Anas, ya. Dan sungguh aku telah mendapati para wanita yang telah tua nah, di Madinah yang mereka ketika salat Eh, tidaklah mereka melakukan salat kecuali mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Ini adalah perkara yang para wanita-wanita tua di Madinah pun mereka mengetahuinya akan tapi tersamar bagi Ubaidullah bin Ziyad. Berkata Imam Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah nah, mengomentari hadis tersebut Ala tarawna ila Anas bin Malik. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Beliau keheranan nah, terhadap orang yang mereka ragu terhadap hal keberadaan daripada haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dari kiamat. Nah. Atau nah, dan beliau nah, adalah Nah, padahal perkara uh, tersebut nah padahal perkara hal tersebut adalah perkara yang merupakan uh, di perkara yang diimani oleh orang-orang yang khusus ataupun orang-orang yang umum ada ah, di kalangan kaum muslimin sampai pun enam orang-orang yang sudah tua nah, di para penduduk Madinah atau nah, wanita-wanita yang telah tua di Madinah tidaklah melakukan salat kecuali mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa minum dari haud tersebut. Maka kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, dari kejelekan orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap haud ini. والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر كما صرح بذلك جمع من الأئمة ورواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في النهاية وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب السنة سبعة أبواب أشار في آخرها إلى تواترها بقوله والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم ولهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضها شاهد والحوض حوض ذكر الحوض من الأحاديث التي تواترت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم Dalil-dalil yang menyebutkan tentang haud adalah Nah, dan lain-lain yang mutawatir. Nah, telah mengumpulkan atau telah diriwayatkan nah hal tersebut dalilnya oleh sekitar 30 sekian dari para sahabat dan Imam Nukathir rahimahullah ta'ala telah menelusuri jalan-jalan dan menyebutkan jalan-jalan dari hadis-hadis tersebut dalam kitabnya An-Nihayah Al bidayah al Nihayah dan Al-Imam Abi Asim ha, beliau telah menyebutkan dalam ha, kitabnya tujuh bab ha, dalam permasalahan tersebut dan beliau mengisyaratkan di akhirnya bahwa sungguhnya kabar-kabar yang kami sebutkan tentang khawatirnya Rasulullah saw adalah kabar-kabar yang mewajibkan ilmu yakni ha, dia adalah kabar-kabar yang mendatangkan ilmu dan tetap ilmu tersebut Nah, yang ditetapkan ilmu tersebut tentang haut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk seorang menolaknya. Oleh karena itu, nah uh, di antara uh, para penyair mereka membuat syair tentang dalam hadis-hadis mutawatir dan menyebutkan di sana haut adalah salah satu di antara hadis yang mutawatir dalam nadamnya atau dalam syairnya tersebut. Mimma tawara mimma tawatara Eh, min hadis man kadzab tawatur hadis man kadzab mimma tawatur hadis man kadzab nah man mana wa man bana baitan lillahi wahtasab dan antara hadis-hadis mutawatir yang nah, di sana orang mendustakannya adalah uh, adalah dalam nah, hadis tentang uh, barang siapa dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, dengan sengaja maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dalam neraka. Kemudian hadis tentang keutamaan dari orang yang membangun eh, masjid karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya. Kemudian eh, berikutnya adalah eh, hadis tentang ru'yah penglihatan kaum mukminin kepada Arabnya hal sebagaimana hadis syafaat dan hadis telaga ini. Nah. جمع حياض وأحواض وهو مجمع الماء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في إثباته كما تقدم وبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق فقال باب في الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وجاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد قال نبينا صلى الله عليه وسلم اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض وفي الصحيحين من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أنا فرطكم على الحوض أنا أمامكم أتقدمكم على الحوض وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال نبينا صلى الله عليه وسلم حديث طويل وفيه أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة Dan haud dalam bahasa Arab adalah jamak dari al-hiwad atau yang maknanya adalah tempat berkumpulnya air. Bahasa kita adalah telaga. Telah menyebutkan dan dalilnya dan dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan sangat banyak. Imam Bukhari rahimahu wa taala dalam kitab beliau dalam Sahih Bukhari pada kitab Riqab beliau menyebabkan bab khusus tentang haud ini. Babun fil haud. Bab yang menerangkan tentang haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nam wa Nabi Allah al-kautsar, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya nam itu asalnya atau sumbernya dari sungai Al-Kautsar dalam jannah. Telah meriwayatkan Alimah Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Isbiru hatta talqauni alal haudi sabarlah kalian wahai para sahabat sampai kalian bertemu denganku nam di telaga kelak dari kiamat dan berkata Imam Bukhari dan dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana alal haus." Sungguhnya aku mendahului kalian dan menunggu kalian ha, di haud di telagaku kelak dari kiamat. Nah, dari uh, diriwayatkan juga dari Al Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu, "Atadruna mal kautsar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian mengetahui al kauzar itu?" Para sahabat mengatakan, "Allah wa Rasul alam." hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kautsar itu adalah enam telaga yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku nah padanya kebaikan yang sangat banyak. Dia adalah haud yang nantinya umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam akan meminumnya kelak dari kiamat. فعندنا حوض وعندنا كوثر الحوض في العرصات والكوثر في الجنة ويشخب منه ميزابان يصبان في حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا جاءت الرواية قال أتدرون ما الكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كثير وهذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما Berkata Syekh Hamidullah taala wa faqahu wa sabdada Berarti di sini kita mendapati dua lafaz. Yang pertama adalah al-haud, yang maknanya telaga dan al-kautsar. Baik, al-haud kata beliau itu adalah telaga yang ada pada padang mahsar Nah, sebelum seorang masuk ke dalam jannah dan sebelum mereka melewati sirat setelah mereka dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Adapun Al-Kautsar adalah nah tempatnya atau sungai dia yang berada di jannah. Dia mempunyai nah, dua saluran air yang mengairi hautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah menyebutkan tentang Al-Kautsar, makna daripada Al-Kautsar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabatnya apakah kalian mengetahui Al-Kautsar? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan maknanya adalah Al-Kautsar khairun gathir kebaikan yang sangat banyak. Tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, dalam hadis yang mulia ini, nah, beliau menyebutkan bahwa Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Nah, dan ini adalah makna yang umum mencakup padanya nah, sungai yang ada di dalam jannah ataupun yang lainnya. Nah, al-asl Al-Kautsar itu adalah apa? Adalah sungai yang salah satu sungai yang berada di dalam jannah. Yang dari sungai tersebut, nah sumber air hautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sumber telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Akan tapi Al-Kautsar ikhwan dia mempunyai makna yang lainnya sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar dia juga terambil dari kalimat al-kasrah yang maknanya adalah kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan bahwa sungguhnya eh, Al-Kautsar itu adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan baik uh, itu al-haud yang merupakan bagian dari kebaikan uh, Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak itu ataupun yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. وهل الحوض موجود الآن أم لا؟ الحوض هل هو موجود أم لا نعم الحوض موجود الآن ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإني والله وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن لكن انتبه لا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هذه الأرض هذه الأرض المبدلة التي لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تطهر لنزول الجبار سبحانه وتعالى للفصل بين عباده قاله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة صفحة 63 و200 Nah berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala Wasaddada dan Permasalahan berikutnya Apakah telaga tersebut sudah ada Sekarang ataukah uh, Tidak Al-jawab bahwa semuanya hal tersebut uh, sekarang dia telah ada berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni wallahi anzuru al haudi al-an dan sungguh demi Allah aku benar-benar telah melihat telaga tersebut sekarang ini akan tapi nah perlu engkau perhatikan Nah, jangan pernah terbayang di benakmu nah, atau khayalanmu bahwa sungguhnya haud tersebut berada di atas muka bumi ini. Tidak. Akan tapi haud tersebut tenaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berada pada bumi yang nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bumi yang baru yang belum pernah nah. Pada bumi tersebut ditumpahkan darah dan belum ada di sana kewaliman ha, yang dilakukan di atasnya. Dibersihkan bumi tersebut, bumi yang baru itu oleh Allah swt dalam rangka untuk enam turunnya Allah swt wa menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara uh, di antara hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan hal ini oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahu wa taala dalam kitab At-Tadhkirah halaman yang ke-363 atau 263. وأول أول من من يرد الحوض من المؤمنين هم فقراء المهاجرين كما جاء في سنن الترمذي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Dan permasalahan berikutnya siapa orang yang pertama kali akan nah, minum dari haud tersebut? yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari umatnya, enam adalah orang-orang yang fakir dari kalangan آه، المهاجرين وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا وفي رواية للترمذي بمقدار خمسمائة سنة وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الحادي عشر صفحة سبع وعشرين ومئة إلى صحيح مسلم والحديث في الترمذي وأظن فيه ضعف الحديث فيه ضعف سيراجع هذا الحديث بخمسمائة سنة كأنه فيه ضعف طيب أيها الإخوة الكلام على الحوض كثير ويطول الذي يتلخص لنا أن الحوض عظيم أن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حوض عظيم ووصفه لا يخطر بالبال ولهذا سنلخص آه، بدون دليل وصف الحوض ماؤه ماء الحوض لونه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل ورائحته أطيب من المسك وبرودته أبرد من الثلج وبياضه أشد بياضا من الثلج ومصدر هذا الماء من أين كما ذكرنا من أين الكوثر من الكوثر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ شكل الحوض مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية ومكانه في الأرض المبدلة وآنيته كنجوم السماء الآنية كنجوم السماء يعني فيه أباريق كنجوم السماء وهذا اللفظ أشمل من اللفظ الآخر كعدد نجوم السماء حافظ ابن عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص نعم في مسلم في من أول من آه، يشرب الحوض آه، تأتي بالدليل يعني آه، فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين يعني يدخلون الجنة قبل أهلها 500 عام هذا دخول الجنة ليس في يعني وصف ورودهم حوض بس أذكر حديث في الأول هذا عبد الله بن عمرو نعم وجاء جاء اللفظ اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين هكذا لفظه من اجل الاختصار اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين عندنا مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ولا مسلم عبد الله الفقراء المهاجرين يسبقون إلى الجنة لا الجنة ليس إلا الحق يشرب الحوض ها؟ يشرب يشرب الحوض ثم يدخل الجنة كذا صلي على Dan orang yang pertama kali Nah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, pertama kali minum dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para fuqara al-muhajirin sebagaimana dalam hadis awalun nasi dan alaihi fuqara al-muhajirin. Orang yang pertama kali nah minum dari haud tersebut yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fuqaranya kaum orang-orang fakirnya dari kalangan muhajirin. Telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwa sungguhnya ah, para fuqara mereka masuk ke dalam jannah nah mendahului orang-orang yang kaya nah bi arba'ina kharifa 40 ah. tahun lamanya. Dalam riwayat Tirmizi ah, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bi miqdar 500 sanah. Yani al fuqara mereka mendahului dalam para akhirnya orang-orang kaya masuk ke dalam jannah dalam dengan jarak 500 tahun lamanya dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan riwayat ini Ah, dan menisbahnya kepada menisbahkannya kepada Sahih Muslim. Hanya saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala ah, kata Syekh Hafidzullah taala nah beliau uh, syak atau menyangka bahwa dalamnya ada uh, ivan bisa dirujuk dalam hadis di uh, Sunan Tirmidzi. fiddin rahmatullah rahimani wa rahimakumullah jami'a sungguhnya pembicaraan dan pembahasan terhadap haud Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan telaga beliau ini adalah pembicaraan dan uh, permasalahan yang sangat banyak. Uh, hanya saja khulasahnya, enam uh, intinya adalah bahwa sungguhnya haud ini telaga Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam adalah telaga yang sangat besar. Enam dan uh, pensifatannya itu tidak bisa dikhayalkan ya, dengan uh, khayalan kita atau bayangan-bayangan yang ada di benak kita. Beliau menyebutkan di sana sifat-sifat daripada haud tersebut. Nah, di antaranya adalah bahwa airnya airnya warnanya lebih putih daripada uh, susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Nah, dan wanginya lebih wangi daripada misik. Ha, sementara dinginnya lebih dingin daripada salju. Nah, Uh, dinginnya dia lebih dingin daripada es uh, sebagaimana uh, putihnya lebih putih daripada salju. Nah, dan adapun sumber air dari haud tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan dari sungai Al-Kautsar. Nah, yang disebutkan dalam hadis yang telah disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirnya mengatakan barang siapa yang telah minum dari haud tersebut dari telaganya Rasulullah Ah maka dia tidak akan nah, merasakan di sana kehausan selama-lamanya. Adapun ketika mereka masuk ke dalam jannah, makan dan minum bukan karena haus atau lapar akan tapi karena nah, kenikmatan atau menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, adapun bentuk daripada haus tersebut adalah nah, murabba, bentuk persegi empat. Nah, pojok-pojoknya dia adalah uh, ukurannya sama Tempatnya adalah di dalam bumi yang ha, nanti telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebenarnya telah disebutkan tadi pembahasannya. Adapun jumlah daripada gelas-gelasnya atau bejana-bejana untuk minumnya, nah itu adalah sebanyak daripada atau sejumlah dari uh, banyaknya bintang yang di langit. واختلفت الروايات في طوله في طوله وعرضه فتارة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين المدينة وصنعاء وفي رواية كما بين أيلة إلى صنعاء وفي رواية كما بين أيلة إلى الجحفة وفي رواية كما بين المدينة وعمان الأردن قال من مقامي بس انظر يا أخوة في رواية عمان ولا أغلبها عمان قد تراجع أدلة كثيرة يعني في طوله وعرضه وقيل جمع العلماء في ذلك قالوا أن يقال أن المسافة أن المسافة الأقل داخلة في المسافة الأكثر أن المسافات متباينة ما بين منطقة ومنطقة وبعضهم حملوا على اختلاف السير على اختلاف السير من حيث قوته وضعفه وهل للأنبياء عليهم السلام حوض أم هذا يختص بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء حديث في البخاري في التاريخ وأخرجه الترمذي في السنن من حديث سمرة رضي الله عنه قال قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا قال الترمذي حديث غريب وهذا الحديث فيه ثلاث علل الإرسال وعنعنة الحسن بصري وضعفه سعيد بن بشير لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه في الصحيحة وذكر له شواهد كثيرة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن ثبت يعني إن ثبت للأنبياء أن لكل نبي حوضا قال إن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم إيش الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع الامتنان عليه به في الصورة المذكورة خلاص يا بل طيب خلاص اذكر بس من يبعد عن الحوض من الذي يبعد عن الحوض ومنتهي إن شاء الله الله الرحمن أيضا على خير ضعيف بشير حديث حديث إن لكل نبي حسن الشيخ الباني ضعف من؟ في ثلاثة آه، ضعف إرسال على الحسن البصري وروي سعيد بشير سعيد بشير Khonafidin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Telah terjadi perbedaan riwayat nah, tentang sifat daripada haul, sifat daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, baik panjang ataupun ukuran panjang dan lebarnya. Sebagian daripada riwayat menyatakan bahwa Nah, ukuran panjang atau lebarnya tersebut seperti antara Madinah dan Sana'a. Ada riwayat yang lain yang mengatakan seperti Ailah uh, ke Son'a. Ada riwayat yang lainnya seperti Aida ke Juhfa. Ada riwayat yang lainnya enam <coughs> seperti Madinah ke Amman, nah, ibu kota Urdun uh, atau Oman enam uh, ah, Syekh ragu-ragu di sini. Kemudian bisa di uh, lihat pada riwayat yang ada. Kemudian yang uh, lainnya enam atau pendapat-pendapat yang lainnya Dalil-dalil sangat banyak dalam tentang masalah panjang dan lebar daripada haud ini dikumpulkan oleh para ulama dan mereka mengatakan bahwa sungguhnya kalau di sana uh, telah diukur hal ah, di antara jarak-jarak yang ada pada riwayat tersebut nah maka jarak yang paling uh, sedikit dia masuk pada jarak yang uh, lebih Nah, lebih banyak. Misalkan uh, antara jarak uh, Madinah ke Sana'a katakanlah ada 1000 kilo misalkan. Uh, sementara Aylah ke Sana'a kurang daripada itu, maka nah, jarak Aylah kepada Sana'a tersebut dimasukkan uh, kepada jarak Madinah kepada Sana'a yang uh, diambil adalah yang nah, uh, jarak yang paling uh, jauh. Kemudian uh, pengumpulan riwayat atau makna riwayat yang uh, berikutnya para ulama mereka nah, memaknakan bahwa perbedaan riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah saw tersebut adalah berdasarkan nah, perbedaan daripada perjalanan di waktu itu nah, dari nah, orang yang mengendarai kendaraan onta di waktu tersebut. Di antara unta tersebut ya mereka berjalan nah, ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, sehingga berbeda uh, penyebutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarak yang ditempuhnya. <clears throat> Permasalahan berikutnya, khona fiddin rahimani wa rahimakumullah Apakah para setiap para nabi mempunyai haud ataukah haud tersebut hanya kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya ha, sebagaimana eh, Imam Tirmizi dalam kitab sunannya dari Samurah Hamid Jundub radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna likulli ya inna likulli nabiyyin hawla sungguhnya setiap nabi ha, mer, ha, setiap nabi mempunyai haud yakni telaga Berkata Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan riwayat ini, dia adalah hadis yang gharib, hadis ah, yang aneh. Di dalamnya hal terdapat kata Syekh tiga penyakit yang ada dalam hadis tersebut atau dalam sanatnya. Yang pertama adalah irsal. Nah, perkataan dari tabi'i nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, tanpa menyebutkan di sana uh, nama sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah uh, illah atau penyakit yang kedua an al Hasan Al-Basri. Nah, kalimat periwayatan dari Hasan Al-Basri dari Samurah dengan nah, dengan kalimat an. Nah, kemudian yang ketiga adalah uh, eh, Baif dari salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut yang bernama Sa'id bin Bashir. Akan tapi hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam uh, kitab beliau As-Sahihah. Nah, dengan uh, syahid atau penguat-penguat eh, jalan uh, hadis yang lainnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala uh, mengomentari uh, hadis tersebut jika dialah ada hadis yang sahih maka perlu diketahui uh, ke perkara atau haud yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Kautsar. Ini adalah haud ha, Al-Kautsar yang hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kepada para nabi yang lainnya. Di mana keutamaan daripada haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia mendapatkan sumber air ha, dari Nah, sungai Al-Kautsar yang berada di dalam jannah tersebut. Nah, dan perlu diketahui bahwa di sana tidak ada riwayat yang menyebutkan nah, menyebutkan untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para nabi yang mempunyai telaga dengan sifat yang seperti ini. Nah, من الذين يذادون عن الحوض من الذي يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النووي رحمه الله تعالى أقوال الأول قيل إن المراد به المنافقون وقيل لا هم الذين ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل المراد به أصحاب الكبائر والمعاصي وكل من أحدث بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثا فغير في دينه إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك قال الحافظ أبو عمر النمري في التمهيد وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم وأشدهم طردا قال وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر انتهى كلامه رحمه الله تعالى في التمهيد مجلد في المجلد 20 صفحة 62 و200 وإلى هنا الحمد لله رب العالمين Permasalahan berikutnya, Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a adalah siapa orang-orang yang mereka itu diusir dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh wa Ta'ala Sabdata menukilkan perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya, Mereka adalah eh, orang-orang munafik Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang lainnya adalah eh, orang-orang pelaku dosa besar dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan setiap dari orang-orang yang buat eh, bid'ah setelah kematian beliau Nah sehingga mereka merubah dari agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dengan murtadnya dia atau dengan yang dari bawah kemaksiatan murtad tersebut. Berkata Al-Hafidh bin Umar An-Namari enam sebagian dalam kitab At-Tamhid pada jilid yang ke-20 halaman ke-272 nah setiap orang yang mereka membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diizinkannya, maka dia adalah orang yang akan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Nah. Dan orang yang paling ha, mendapatkan pengusiran yang besar adalah orang-orang yang mereka itu menyelisihi enam jamaahnya kaum muslimin Nah, dan dan memisahkan diri dari jalan mereka, jalannya kaum muslimin. Seperti orang-orang Khawarij. Nah, dengan berbagai macam kelompok kesesatannya dan bagaimana eh, sebagaimana orang-orang Rafidah dengan berbagai macam kelompok kesesatannya. Sebagaimana juga Al-Mu'tazilah nah, dengan berbagai macam eh, kelompok nah, yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka Nah, demikian juga orang-orang yang zalim, nah orang-orang yang zalim yang mereka nah, melakukan kezaliman yang sangat banyak, nah dan melampaui batas dalam kezaliman tersebut ha, sebagaimana mereka adalah orang-orang yang ha, kedalimannya dengan kedalimannya nah memerangi dan memusuhi al-haq dan membunuh orang-orang yang berada di atas al-haq tersebut dan demikian juga orang-orang yang mereka ha, nah mu'linuna fil kabair terang-terangan dalam melakukan dosa-dosa besar dan seluruh daripada uh, orang-orang yang di atas kesesatan dan di atas hawa nafsu dan mereka semua adalah orang-orang yang dikhawatirkan untuk uh, sebagai orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar beliau yang menyebutkan tentang orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat itu. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.